Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu masih berada di dalam kitab atau pembahasan kita kitab Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita berada di permasalahan yang ke-74. Yang mana permasalahan yang ke-74 ini nanti penjelasan tentang bahwasanya termasuk perilaku orang-orang jahiliyah mereka mengajak manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Jadi mereka mengajak manusia kepada kesesatan tanpa didasari ilmu. Dengan hawa nafsu mereka atau dengan akal-akal mereka atau dengan kesesatan yang ada pada diri mereka. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaihi Al-mas'alatu ar-rabi'atu was-sab'un Permasalahan yang ke-74. Da'watuhumun nasa ila dhalali ghairi ilmin. Ajakan mereka kepada manusia atau mereka mengajak manusia ila dhalal kepada kesesatan ghairi ilmin tanpa dilandasi atau tanpa didasari oleh ilmu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah ad-da'watu ila Allah bi ilmin hiya min amali ahli jahiliyah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu merupakan amalan atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Naam. Kenapa barakallahu fikum? Karena orang ketika berdakwah tanpa ilmu yang mana dakwah itu adalah ibadah, maka tidak diterima dakwahnya barakallahu fikum. Naam. Al ibadatu la tuqbal illa bil ilm. Ibadah itu enggak diterima kecuali dengan ilmu barakallahu fikum. Naam. Amalan-amalan ibadah atau yang semisalnya tanpa didasarkan ilmu tidak diterima. Oleh karena itu ada sebuah pantun atau puisi yang sangat indah barakallahu fikum yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Naam. Wa kullu man wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Naam. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalnya tertolak tidak diterima. Nah, barakallahu fikum. Alangkah indahnya pantun atau puisi tersebut. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalan-amalannya tidak diterima nam dan tertolak barakallahu fikum. Amalannya tertolak, dan tidak diterima barakallahu fikum nam. Kemudian perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Nam Ilmu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Butuhnya kita kepada ilmu itu lebih daripada butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Dinukilkan dinukilkan Nah barakallahu fikum atau telah dinukil oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab beliau Madarijus Salikin yaitu kalamnya al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Nah kala al-Imam Ahmad rahmatullah alaih Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan an-nasu ilal al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am wa syarab Manusia Butuhnya dia kepada ilmu lebih dia butuhkan daripada sekedar makanan dan minuman. Li'an ar-rajula nam li'an ar-rajula yahtaju ila ta'am syarafil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu pada setiap harinya dia butuh kepada makanan dan minuman itu mungkin sekali atau dua kali saja. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi Dan butuhnya dia kepada ilmu, butuhnya dia terhadap ilmu itu setiap nafas yang dihembuskan. Oleh karena itu ilmu penting sekali barakallahu fikum. Jangan berdakwah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam al quran al Karim, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, ay 'ala ilmin. Berdakwah di atas ilmu barakallahu fikum, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas Nam akal barakallahu fikum bukan di atas ambisi-ambisi duniawiyah dan semisalnya, namun berdakwah di atas ilmu. Nam barakallahu fikum karena dakwah ila Allah jalla wa ala adalah termasuk ibadah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wadadilhum billati hiya ahsan. Ud'u. Ini adalah fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. nam oleh karena itu al asl fil amr ya dulu al wujub, hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajibnya nah barakallahu fiikum perbuatan tersebut atau perintah tersebut. Oleh karena itu, berdakwah bagi orang yang sudah punya ilmu wajib. Naam, karena rangkaiannya sudah disebutkan dan dinukilkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal-awal kitab Al-Usul al Nah, bahwasannya pertama al-ilmu, kemudian kedua adalah al amal bih, kemudian yang ketiga ada dawatu ilaih Kemudian yang keempat as-sabru 'alal adzafi. Naam, pertama ilmu, kedua amal, ketiga berdakwah, keempat bersabar di atas dakwah tersebut atau sabar dengan halangan-halangan rintangan yang dihadapi di dalam berdakwah. Naam. Qala kita lanjutkan Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah ad-da'watu ila Allah bi ghairi ilmin hiya min amali al-jahiliyah berdakwah kepada Allah tanpa ilmu itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah li'anna Allah amara bid-da'wati ila sabilihi ala basirah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah nang pada jalannya di atas basirah ayat yang sudah kita sebutkan tadi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin nam ala basiratin ay ala ilmin nam ud'u ila sabili rabbika bil hikmah al hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan hikmah tidak akan terwujudkan kecuali dengan ilmu nam barakallahu fikum seperti itu لأن الله أمر بالدعوة إلى الله أو بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن نعم inilah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dakwah di atas ilmu dengan cara hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya dilihat keadaannya apakah yang dakwahnya adalah orang yang baru belajar ataukah yang dakwahnya adalah orang yang sudah lama ataukah yang dakwahnya adalah orang awam atau nah barakallahu fikum perlu diperhatikan juga apa yang mau didakwakan Apakah orang pemula diajarkan langsung dengan kitab-kitab yang tinggi ataukah dengan ilmu-ilmu yang dasar dulu sebelum ilmu yang tinggi? Semuanya perlu diketahui dan dimengerti oleh seorang dai Allah Jalla wa ala. Kemudian juga harus memiliki apa? Al-mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik, nasihat yang bagus yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dakwah maksa bukan paksaan yang kita andalkan. Kita tidak boleh, tidak diperkenankan untuk memaksa barakallahu fikum. Namun yang kita dianjurkan dan kita disyariatkan adalah kita untuk menambah barakallahu fikum hafizakumullah untuk senantiasa mengajak, membimbing kepada jalan yang benar. Kalau seandainya mereka menerima dakwah kita alhamdulillah, berarti Naam hidayah taufik telah sampai kepada mereka. Kalau seandainya mereka belum menerima dakwah kita, maka kita terus berdakwah. Nah barakallahu fikum bersabar di atas dakwah tersebut selama wajah Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan barakallahu fikum sebagai tauladan dan juga gambaran bagi kita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun dan selama 950 tahun barakallahu fikum berdakwah menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahara siang dan malam barakallahu fikum kita berdakwah kapan kita mungkin siang saja atau malam saja Nabi Nuh alaihissalam berdakwah hingga bertahun-tahun namun yang mengikuti beliau apakah banyak sedikit barakallahu fikum na'am Nah, sedikit sekali yang mengikuti beliau. Nah, kemudian berikutnya kalau seandainya ada dari kalangan orang yang dakwai mereka pandai berdebat, berjidal dan semisalnya, nah barakallahu fikum maka hendaknya kita debat mereka dengan cara yang baik. Karena perdebatan pada asalnya yang baik adalah dalam rangka untuk nam idharil haqqi wa ibtalil batil. Nah, menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan barakallahu fikum, bukan bersombong-sombong, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan, sifulan, pandai berdebat dan semisalnya. Itu perkara yang perlu diperhatikan. Karena kalau seandainya dia tidak pandai berdebat, tidak punya ilmu yang mapan, naam hatinya lemah, kemudian subhat itu barakallahu fikum, menyambar-nyambar, yang namanya subhat-subhat itu menyambar-nyambar barakallahu fikum. al wa dha'ifah, wasyubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan Naam barakallahu fikum subhat-subhat itu menyambar-nyambar barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, bagi siapa yang tidak pandai berdebat, tidak punya ilmu yang matang untuk berdebat, maka jangan melakukan atau terjun dalam bidang perdebatan karena dikhawatirkan justru dia akan ragu. Naam barakallahu fikum terhadap kebenaran yang dia berada di atasnya. Bimbang, akhirnya dia bingung apakah dia berada di atas kebenaran ataukah dia berada di atas kebatilan, apakah dia dia berada di atas as-sunnah ataukah dia berada di atas kebitahan bimbang, bingung, stres dan semisalnya manakala dia tidak pandai berdebat kemudian mengajak berdebat orang-orang ahlu bidah wad dalal yang mereka mungkin diberikan kelebihan untuk bicara, diberikan kelebihan untuk bisa berbicara dan semisalnya. Namun kelebihan tersebut tidak ada faedahnya barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal tidaklah sekelompok kaum mereka tersesat yang dahulu yang dahulunya mereka berada di atas petunjuk melainkan karena mereka didadangi pintu perdebatan nam illa utul jadal melainkan karena mereka didatangi pintu perdebatan. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu bagi siapa saja yang tidak mampu berdebat, tidak punya kelebihan ilmu, tidak punya kemapanan dalam berdebat dan semisalnya maka lebih baik untuk dia menghindar bukan karena kalah, namun untuk demi menyelamatkan hatinya, demi menyelamatkan manhajnya, demi menyelamatkan akidahnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, pada awal nas ila dhalal" maka dakwahnya mereka orang-orang jahiliyah mengajak manusia kepada kesesatan ai targhibun nas fil mukhalafatil haq yaitu memberikan atau mengajak manusia memberikan dorongan manusia untuk menyelisih kebenaran Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u samilana wal nahmil khataayaakum gayanya mereka perhatikan mereka bergaya sok pandai bicara ini lihat ini kisahnya mereka nah wa qala alladziina kafaru berkata orang-orang kafir lil ladziina aamanu bagi orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana. Ikutilah oleh kalian jalan kami, wal nahmil khatayakum kami yang akan memikul apa? dosa-dosa kalian. Bayangkan itu. Jadi mereka pandai berbicara untuk apa? Mengelabui. Sudah kalian ikuti aja jalan kami. Kami yang akan memikul dosa kalian. Nah, seperti itu. Kalian enggak akan memikul, kami yang memikul. Gayanya seperti itu ya. Allah musta'an. Fayad'unahum ila syirki. Mereka menyeru mengajak mereka berkesyirikan, wa ila tahrimil halal wa tahlilil haram bi ghairi hujjah dan juga mengajak manusia untuk mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa argumen. Nah, barakallahu fikum. Wa yad'unahum ila asya'a ma anzalallahu biha min sultan dan mereka mengajak kepada perkara-perkara yang Allah Taala tidak menurunkan bukti burhan di dalamnya atau ada perkara tersebut. Fa haula'i du'atu dhalalin, maka mereka adalah para dai yang sesat wa du'atu ila al-haqqi humul ladzina yad'una ila ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ila ma syara' Adapun para dai yang menyeru kepada kebenaran, mereka adalah orang-orang yang berdakwah, menyeru kepada perkara yang Allah Taala turunkan, yaitu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah wa ila masyara' dan berdakwah menyeru kepada apa yang Allah Taala syariatkan. Itulah para dai yang sebenarnya barakallahu fikum karena di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah seperti ini, Nah, barakallahu fikum kita sekarang berada di akhir zaman yang banyak para ulama yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazuhu minan nas." Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa fil ardi 'aliman hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu aftau bi ghairi ilmin dhallu wa adallu hadis yang sangat mulia dan sering kita dengar bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari dada-dada manusia namun Allah taala mencabut ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama hingga ketika Allah taala tidak menyisakan lagi di muka bumi seorang alim apa yang terjadi ittakhadhan nasu ru'usan juhala manusia-manusia menjadikan para pemimpin yang bodoh, yang talal, yang tidak punya ilmu, yang tidak punya basirah. Wal billah apa yang akan terjadi? Fasu'ilu fa'aftau biwada ilmin. Akhirnya mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu fadallu adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan wal billah, wal billah, wal billah. Naam. Wa min du'atid dalal yaum eh, dan dari kalangan para dai yang sesat menyeru pada kesesatan pada hari ini alladzina yad'una an-nasa ila syirki. Itu orang-orang yang mereka menyeru mengajak manusia kepada kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bebatuan, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ibaratil adrihah wal kubur dan mereka menyembah bangunan-bangunan dan kuburan-kuburan, meminta kepada kuburan, meminta kepada para wali yang mereka anggap wali, Allahul musta'an. Wa yad'una an-nasa ila al-bid'i wal muhdatsati bid-din dan mereka mengajak manusia kepada perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama ini. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yaitu perkara-perkara yang Allah Taala tidak menurunkan padanya burhan atau bukti. Wa yaktubuna wa yu'allifuna wa yatakallamuna bid'awati an nasi ila ihya'il bid'i wal muhdatsat. Dan mereka juga mencatat, menulis serta mereka mengarang kitab-kitab dan mereka berbicara dengan apa? mengajak manusia kepada untuk menghidupkan kebitahan-kebitahan dan kesesatan-kesesatan. Allah musta'an barakallahu fikum. Oleh karena itu, nam semua dalil yang mengajak kepada kepersatuan, nah kepada persatuan itu adalah dalil yang menunjukkan apa? Bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersatu di atas Al-Haq. Nam barakallahu fikum seperti itu. Nam. Semua dalil yang mengajak untuk bersatu seperti wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan jangan kalian bercerai-berai. Nah, semua dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang mengajak kepada apa? Nah, barakallahu fikum untuk senantiasa berjamaah, untuk senantiasa bersatu. Maksudnya adalah mengikuti apa? Mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti Al-Haq. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Abu Syamah rahmatullah alaihi dalam kitab Na'am barakallahu fikum. Na'am dalam kitab Ewa eh, na'am barakallahu fikum al bais ala inkar bid'ah wal hawadith. Beliau menyatakan barakallahu fikum wa haitsu ja'al amru biluzumil jama'ah fal muradu fal muradu bihi luzumul haqqi wattiba'uh. Kapan saja datang perintah untuk senantiasa berjamaah, senantiasa bersatu di atas na'am bersatu barakallahu fikum yang diinginkan dengannya adalah luzumul haqqi wattiba'uh. Senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalila wal mukhalifu katsira. Walaupun yang berpegang teguh itu sedikit, yang berpegang teguh dengan kebenaran sedikit dan juga yang menyelisih banyak itu tidak, tidak jadi masalah barakallahu fikum. Kenapa? al haqqa alladhi kanat 'alaihi al-jama'atul ula min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih wala tangdur ila kasrati ahli batil ba'dahum. Naam, yaitu naam kata beliau barakallahu fikum dikarenakan al-haq yaitu kebenaran adalah na'am barakallahu fikum yaitu keadaan atau metode atau prinsip yang berada di atas Naam jamaah yang pertama dari kalangan dari sejak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan jangan engkau melihat banyaknya ahlul batil yang setelah mereka. Nah, jangan melihat banyak al batil karena yang banyak itu belum tentu benar, yang banyak itu belum tentu benar. Oleh karena itu barakallahu fikum kita harus berhati-hati dari para dai yang mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam apalagi sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, banyak arwai bidah, Hati-hati dengan arwai bidah. Nah, Rasulullah ditanya, "Wa ma bidah ya Rasulullah?" Siapakah arwai bidah itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan Ar-rajulu at-tafih yatakalam fi amril 'amah. Lelaki bodoh yang tidak punya ilmu yang dia berbicara tentang permasalahan umum. Nah, perkara umum. allahumma musta'an. Naam, banyak sekarang seperti itu keadaannya. Allahu musta'an. Naam, walladzina yad'una an-nasa ila al-ibahiyah wal fusuq wal isyan, kullu haula'i du'atu dalal. Dan orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada ibahiyah, perkara ibahiyah semua diperbolehkan, yang haram diperbolehkan dan semisalnya, dan mengajak berkefasikan, mengajak kepada maksiatan, maka mereka semuanya adalah para dai yang menyeru kepada kesesatan. Hadzarnallahu subhanahu wa taala minhum wa min tariqatihim. Allah taala telah memperingatkan kita semuanya dari mereka dan juga memperingatkan kita semuanya dari jalan metode prinsip mereka. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Alladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yarudduukum 'ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti orang-orang kafir, mereka akan mengembalikan kalian nam ke belakang dalam arti mengembalikan kalian menjadi murtad. Nah, kemudian kalian pun akan berbalik arah menjadi orang-orang yang rugi waliyatullah. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka dari kalangan Yahud dan Nasara, Justru mereka akan mengembalikan kalian, akan menjadikan kalian murtad setelah kalian pada asalnya adalah beriman, setelah iman kalian nam kafirin. Mereka akan mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi orang-orang kafir. Allah musta'an menjadi murtad. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Karena ahlu kitab, al-yahud wa nasara sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulang mereka tidak akan ridha kepada kaum muslimin. Nam sekalipun mereka bekerja sama, bisnis dan semisalnya mereka ingin bagaimana caranya kaum muslimin murtad dari agamanya. Walang tarda angkel yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Naam, dan tidak akan ridho kepadamu wahai Muhammad, orang Yahud, orang Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka. Allah musta'an. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman, "Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah." Mereka-mereka orang kufar, mereka menyeru, mengajak kepada neraka jahanam dan Allah Subhanahu wa taala mengajak pada surga. Wa qala ta'ala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Dan jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka semuanya akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? iyattabi'una illa dhon dikarenakan mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka, sangkaan-sangkaan bukan keyakinan, bukan perkara yang yakin, bukan perkara ilmu. Wa inhum illa yakhrusun dan tidaklah mereka kecuali mereka adalah orang-orang yang pembohong. Naam. Fabayyana subhanahu wa ta'ala. Maka Allah <laughs> subhanahu maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan, "Anil kuffara 'ala ikhtilafi milalihim qadiman wa haditha, wa man syabahahum." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya orang kafir dengan berbeda-beda agama-agama mereka, enam sejak dahulu sampai saat ini, wa man syabahahum dan orang-orang yang menyerupai mereka Jaduna fi da'wati ila dalal. Mereka sangat semangat sekali, bersungguh-sungguh untuk mengajak manusia kepada kesesatan fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, pada setiap waktu dan setiap tempat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a." Mereka sangat senang, sangat berambisi Nah, kalau seandainya kalian itu kufur, kalau seandainya kalian jadi orang kafir, sebagaimana mereka kafir, kemudian kalian menjadi sama seperti mereka. Itulah keinginan mereka wal Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, al-ilma al-ilma hafizakumullah, utlubul ilma, utlubul ilma hafizakumullah. Karena ilmu sangat penting bagi kita semuanya. Ilmu adalah cahaya. Dengan adanya ilmu, maka kita berjalan di muka bumi. Na'am barakallahu fikum seakan-akan dengan cahaya yang sangat terang benderang. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Sebagaimana dalam sebuah kisah yaitu Al-Imam ash syafii rahmatullah alaih ketika mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi' rahmatullah alaih syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa ila tarkil ma'asi wa a'lam bi ilman al nurun wa nurullahi la yutahu lil 'asi Nah, aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi', na'am barakallahu fikum, menasihatkan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan dan kemudian beliau berkata i'lam ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah taala tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat nasallaha assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa nasallaha an yusabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqa innahu waliyudzalik